Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi liitmami bisahri siyam wa azana bisahri siyam Subhanaka la ilaha anta inni kuntu minal qawmi zalimin Hasbunallahu wa ni'mal wakil Nikman maula wa nikman nasir Bapak Ibu-ibu Jemaah Tarweh Rahimakumullah Alhamdulillah Kita sudah selamat Melaksanakan Puasa hari ini kita bersyukur kepada Allah sekaligus bangga bahagia kita masih dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Mungkin ada di antara kita, termasuk saya, ibadah Ramadan tahun ini merupakan ibadah yang terakhir buat kita. Untuk itu marilah kita pergunakan ibadah Ramadan untuk tahun ini dengan sebaik-baiknya. Saya masih segar dalam ingatan saya dan sering saya baca dan saya sampaikan pada jamaah. Ada doa Nabi yang selalu diucapkan di awal-awal Ramadan. Doanya berbunyi, Ya Allah, Ya Tuhan, Ya Rabbi, andai kata engkau akan cabut nyawaku hari ini, aku mohon Allah, kata Nabi, agar defending saja kalau bahasa orang naik pesawatnya di delay saja nanti cabut nyawa saya selesai melaksanakan ibadah Ramadan kenapa selain Nabi sampai berdoa begitu hebatnya karena begitu dahsyatnya begitu agungnya begitu mulianya bulan Ramadan itu Nabi juga sering menyebut dengan kata-kata Ramadan itu napas kita menjadi tasbih. Tidur kita menjadi ibadah. Doa kita diijabah. Pahala dilipat gandakan dan dosa kita dihapuskan. Nabi juga menutup kata-kata itu dengan kata-kata berbunyi Haramallahu jasadi alal niran orang yang diterima ibadah Ramadannya oleh Allah haramallahu jasadnya mengharamkan Allah atas dirinya atas jasadnya neraka menurut kaidah usul fikih maf'um mukhalafahnya atau bahasa orang sekarang feedbacknya kalau Allah sudah mengharamkan diri kita neraka insya Allah semua kita akan masuk surga. Bapak Ibu jemaah tarweh yang berbahagia. Saya mungkin mengutip satu saja tema yang disampaikan Nabi itu. Walaupun saya penitia sudah beri tema judul ceramah saya. Nani filosofi puasa. Tapi saya agak lebih mendetail lagi Malam hari ini saya akan membahas penyebab doa tidak diijabah oleh Allah. Saya sempat baca buku Irsyadul Ibad ila Pisabi Rasid. Di dalam buku itu saya temukan ada tiga penyebab doa tidak diijabah oleh Allah. Yang pertama, orang yang melaksanakan ibadah yang niatnya tujuannya bukan taharub ilallah dan mencari ridha Allah atau bahasa populernya dia melaksanakan ibadah itu bukan dengan ikhlas tapi dengan ria ingin dipuja ingin dipuji orang lain Jadi pada malam Ramadan ini, ini kalau saya tidak salah malam yang kedua, kalau ala niat kita yang melaksanakan ibadah Ramadan ini niatnya faktor yang lain. Kalau bahasa Jakartanya ada udang di balik bakwan. Hari ini kita luruskan niat kita. Kita betulkan niat kita. Kita benarkan niat kita. Bahkan kata Nabi, innallaha la yuqbalu minal amali ila kana khalisan wa yattaqi bihi wajahu sesungguhnya Allah taala itu tidak akan menerima amal seseorang kecuali dia berbuat ikhlas kerana Allah lillahi wa taala Bapak Ibu-ibu yang kedua penyebab doa tidak dijabah oleh Allah orang yang menganggap sepele, menganggap enteng dosa. Dirinya sudah bergelimang dosa, tapi masih saja dia menganggap dirinya tidak berdosa. Orang yang mempercampur adukkan antara dosa dan pahala. Ibadah dia laksanakan, tapi perbuatan maksiatnya atau perbuatan yang dilarang Allah masih saja dia kerjakan. Ini doanya tidak akan dijabah oleh Allah. Ini banyak sekali kejadian di tengah-tengah masyarakat kita. Mau maaf sekalian, saya hari ini, malam hari ini, saya akan mengutip dua yang erat hubungan dengan pendiri Masjid Al-Azhar ini. Profesor Dr. Almarhum Buya Hamka. Mungkin kita sudah tahu, tapi saya ingin menyegarkan kita Mbak Soma. Betul ada orang yang tidak berbekas ibadah bagi dia, menganggap dosa hal yang biasa? Suatu saat Buya selesai ceramah di masjid ini datang seorang menghadap Buya Hamka kedatanya langsung ngomong, Buya, tadi saya melihat dua orang. Satu orang di kepalanya sudah tertancap peci haji. Maaf selian, yang pakai peci haji. Sehari-hari saya lihat sholatnya rajin, ibadahnya bagus. Tapi kalau dilihat segi lain, ibadah hajinya itu, ibadah sholat dan lainnya itu tidak berbekas dalam dirinya. Tindak tanduknya, fiil perangainya, tingkah lakunya tidak mencerminkan ibadahnya. Jahatnya luar biasa. Satu orang lagi saya lihat Buya kelihatannya orang ini bahlul. Bahlul itu bahasa Arab. Terjemahnya bodoh orang ini jahil. Jahil juga bahasa Arab. Kalau dia terjemah Indonesia yang enggak pas, preman. Preman ini kelihatannya masalah sholat, masalah ibadah. Dia sholat waktu dia ingat saja. Sholat itu serampangan bagi dia. Ibadah-ibadah yang lain begitu juga. Boleh dikatakan apa yang diperintah Allah, jarang ya dilaksanakan. Yang dilarang Allah dia kerjakan, yang disuruh Allah jarang dia kerjakan. Tapi fi'il perangainya, tingkah lakunya, perbuatannya jauh lebih baik daripada orang yang pertama itu, yang sudah menyandang haji itu. Langsung Buya Hamka menjawab. Kata Buya, syukur, untung. Orang yang pakai peci haji yang taat salat itu, dia pakai peci haji. Dia salat. Kalau dia tidak haji, kalau dia tidak salat, perbuatannya, tingkah lakunya jauh lebih dahsyat. Lebih berbahaya daripada itu. Dan alangkah baiknya kata Buya Hamka, orang yang preman itu dia solat. Sedang tidak solat saja begitu fiil perangainya. Apalagi kalau dia solat. Ini contoh. Yang kedua silian. Saya kemukakan lagi. Bagaimana orang yang menganggap dosa itu sepele. Menganggap enteng dosa. Dirinya sudah bergelimang dosa. Tapi menganggap dirinya tidak berdosa. Buya dulu tinggalnya di samping ini maaf pengurus samping sana ya ya di waktu beliau selesai sholat subuh datang seorang jemaah waktu itu berjamaah dia tapi ada juga mengatakan dia bukan jemaah tapi katakanlah ini jemaah menghadap Hamka. orang ini datang kepada Buya Hamka agak aneh dengan orang-orang lain yang datang kepada Buya Hamka. Dia datang ke Buya Hamka membawa sebuah goni, sebuah karung. Begitu dia berhadapan dengan Buya, Buya, pekerjaan saya Buya sebagai pelacur WTS wanita tuna susila. Sekarang namanya PSK. Mulai dari dewasa, seluruh yang diperintah Allah tidak tidak pernah saya kerjakan. Yang dilarang Allah hobi saya melakukannya. Sekarang saya datang ke Buya Amka bawa goni, oh bawa karung. Tolong Buya, masukkan ke dalam goni, ke dalam karung yang saya bawa ini, sudah berapa banyak dosa yang saya kerjakan. Buya terdiam. Yeah. Yeah. Tidak jawab kata-kata apapun, diam saja Buya. Saya ingat, Nabi pernah juga dihadapi orang yang macam ini. Nabi di saya itu berkata, man samat pakat naja man kasura kalamuhu kasura tuqatuhu kata nabi siapa yang diam selamatlah ia siapa yang banyak bicara banyak kesalahannya mungkin dalil ini yang dipakai bi hamka beliau diam tapi beliau langsung pergi ke bawah rumah di depan rumah itu beliau mengambil tiga batu Setelah batu diambil, beliau naik rumah berhadapan dengan wanita ini langsung beliau lempar dengan sekuat tenaga. Batu ini yang pertama tidak kena wanita ini. Lempar yang kedua melenceng. Lempar yang ketiga baru tepat sasaran, kena mukanya. Bengkak hijau menangis-nangis kesakitan. Di saat inilah dia mencaci, mencerca Buya Hamka. Ini yang diagung-agung orang selama ini. Dikatakan ulama besar. Tapi toh saya minta petunjuk, minta bimbingan. Saya mau tobat. Kok saya azab yang dapat? Dengan gayanya Buya Hamka, dengan lemah lembut beliau bicara ini bahasanya kaulan layina kaulan karima kaulan ma'rufa ini beliau pergunakan dengan baik wahai anandaku sayang masalah ananda sekarang sudah terjawab sudah selesai sudah ada way outnya jalan keluarnya solusinya Bertambah keras tangisnya. Kok Buya katakan, masalah saya sudah selesai. Pertanyaan saya sudah terjawab. Toh, saya sekarang sakit Buya. Muka saya bengkak, hijau, menangis-nangis saya kesakitan. Begitu hebatnya sakitnya Buya. Wahai Ananda, masalah Ananda sudah selesai. Kena Buya dengan lemah lembutnya wanita ini ngomong reda emosinya turun emosinya kenapa Buya katakan selesai pertanyaan saya sudah terjawab begini Ananda kata Buya Hamka Ananda bawa karung ke depan Buya bawa goni Buya minta tolong sama Ananda Buya lihat muka Ananda bengkak hijau. Ananda menangis kesakitan. Buya minta tolong sedikit saja. Tolong masukkan ke dalam goni yang Ananda bawa itu. Karung yang Anda persiapkan itu. Sakit yang Ananda derita. Sudah penuh goni itu apa belum? Ini kata Buya Hamka. Dengan suara lantang dia bicara wanita ini. Buya, walaupun saya sudah menangis kesakitan, merintis kesakitan, muka saya bengkak hijau. Tapi yang nama sakit itu tidak bisa saya masukkan ke dalam goni ini Buya. Kata Buya Hamka, itulah dosa. Dosa tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dimasukkan satu alat. Tapi dosa itu bisa kita rasakan. Itu nanti malam hari ini Bapak Ibu, Ibu tiba di rumah nanti jangan pula coba tanya kepada suami, kepada anak, begitu juga kepada istri, pada ayah ibu. Hai hey, anandaku tersayang, eh istriku tersayang. Tolong masukkan ya. Dosa yang sudah saya kerjakan selama ini sudah berapa banyak? Itu tidak bisa sekalian dosa itu yang bisa kita rasakan. Tahunya kita diri kita berdosa, kita yang tahu diri sendiri. Bapak, ibu-ibu bisa saja nanti berkaya alim, berkaya orang hebat, berkaya orang tidak punya dosa, tapi nanti batin kita merana itu. Itu makanya seorang ahli tasawuf ngomong, ngomong begini, wahai umat Islam yang tahu diri, yang tahu diuntung, 10 minit matamu akan kamu pecamkan, badanmu akan kamu ujurkan, kamu akan tidur. Tanyalah dirimu. Intropeksilah dirimu. Sudah berapa banyak dosa yang kamu laksanakan dan berapa banyak pula pahala yang kamu kerjakan. Jadi nanti yang tahu bapak-bapak ibu-ibu sendiri. Bapak sekalian. Saya juga komentari. Penyebab doa tidak dijabah oleh Allah. orang yang tidak berbekas ibadah dalam perbuatannya. Orang yang termasuk juga lalai dengan ibadahnya. Seperti contoh dia laksanakan ibadah puasa tapi masih saja dia tidak mengerti, tidak paham apa yang membatalkan puasa itu. Bagaimana dia mendapat proses nanti predikat manusia takwa. Ada juga manusia Puasa dia laksanakan, tapi sholat tidak mau dia laksanakan. Ada juga begitu. Banyak kalau kita kaji ini. Di Basilian dalam misi ini, mungkin saya mengomentari sedikit. Alangkah malangnya kalau orang yang berpuasa tidak sholat. Buat sering kita baca itu. As-salatu imaduddin. sholat yang agama. man taraka muami dan fakat kafara siapa yang sengaja meninggalkan salat kafir pembeda antara orang Islam dengan non muslim salat atau sering kita baca dalam Al-Qur'an inna shalah tanha anifasha iwal mungkar. munkar itu pencegah berbuat jahat dan kemungkaran mau sekalian saya baca buku Al-Fikru Sufi Tebalnya 3425 halaman. Tebal, berbahasa Arab. Ya. Nanti Bapak tidak usah baca di rumah, saya sampaikan aja hari ini. Buku ini isinya kumpulan ya keluhan rintisan hati Ali Sufi terhadap sebagian orang yang tidak melaksanakan sholat. Kata Ali Sufi, pernah dialog berapa ekor binatang. Kata kerbau, hei sapi, saya lebih beruntung daripada anda. Badan saya besar, tanduk saya panjang. Benar kata sapi, tapi saya lebih beruntung daripada kambing. Badan saya besar, tanduk saya juga panjang. Benar kata kambing, tapi saya beruntung daripada anjing. Daging saya dimakan umat Islam, anjing dipergunakan orang untuk berburu. Benar kata anjing, tapi saya lebih beruntung daripada babi. Saya dipelihara umat Islam, yang saya buru itu babi. Apa aja babi? Benar yang anda dialogkan itu, yang anda polemikkan itu. Tapi ketahuilah kata babi, saya jauh lebih beruntung lebih bahagia daripada umat Islam yang tidak salat dan sembahyang marah bapak ibu, ibu pada saya jangan marah pada saya kepada babi marah kenapa babi katakan begitu saya katakan saya lebih beruntung daripada umat Islam yang tidak salat dan sembahyang itu ingat nanti kalau kita sama-sama mati kalau kita sama-sama meninggal dunia yang jasad saya yang tubuh saya besar ini kata babi cuma makanan tanah sama cacing yang akan gemuk tapi kalau umat Islam itu mati seluruh tindak tanduknya perangainya tingkah lakunya akan dipertanggungjawabkan di mahmilu Allah mahkamah yang luar biasa tidak sama dengan mahmilu manusia benar hukum adil adili Bapak ibu-ibu jemaah tarwih rahimakumullah. Bicara kita tentang sholat. Maaf Pak Sayan, saya tanah kelahiran saya Sumatera Barat, Padang. Ini bukan egois, bukan apa namanya itu feodal, tapi ada suatu hikmah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini saya sempat meneliti di kampung halaman saya sekalian. Ada dua orang. Orang pertama saya sebut saja namanya A. A ini titelnya doktor. Jabatannya hebat, pemegang esalon, berkemputen, disgani. Hartanya banyak. Keluarganya, familinya boleh dikatakan berhasil semua orang sebut sekarang namanya tergolong group elites minority. Tapi kalau dilihat Islamnya, orang sebut dia Islam KTP. KTP. Kartu penduduk cuma. Saya masih ingat kata-kata Pak Zinuddin MZ almarhum itu, eh, kalau ada nanti umat Islam itu yang Islamnya cuma Islam KTP, nanti yang masuk surga KTP-nya saja orangnya masuk neraka. Seluruh yang diperintah Allah tidak pernah dia kerjakan. Yang dilarang Allah, hobi dia melaksanakannya. Itu A. Orang kedua saya sebut namanya B. B ini titelnya ya Dr. Andes. Kalau dilihat segi kehidupannya tergolong duafa mutadaririn. Orang tidak berada. Jabatan tidak punya keluarga familinya tidak ada yang berhasil, tidak ada yang beruntung. Tapi kalau dilihat keislamannya, dia taat selagi sekali beribadah. Seluruh yang diperintah Allah dia kerjakan, yang dilarang Allah dia hentikan. Lalu Bapak Ibu, A dan B ini sama-sama hari yang sama, waktu yang sama meninggal dunia kedua-duanya. Mati kedua-duanya. Saya tanya Bapak, ibu-ibu jemaah yang hadir di misi Al-Azhar malam hari ini, jujur sampaikan pada saya. Mana orang yang ramai menyalatkan jenazahnya? Yang A kaya raya, jabatannya hebat, keluarganya apalagi, ya, tapi tidak salat. Yang B tergolong duafa, miskin, mutadaririn, orang tidak punya, tapi ibadah salatnya bagus Mana yang ramai orang menyalatkan jenazahnya? Maaf Pak. Jujur sampaikan. Ha. Agak keras. Mana yang ramai menyalatkannya? Berarti sama dengan kampung halaman saya. Al-Quran bicara. Baca nanti surah At-Tawbah 84-85. Wala tusalli ala hadiman mata. Janganlah kamu menyalatkan salah seorang di antaramu yang tidak salat. Jangan kamu pandang harta bendanya, pangkat dan kedudukannya, jabatannya, kekayaannya, sanak dan familinya. Kalau nyata dia tidak salat, haram hukumnya menyalatkan. Mana Bapak Ibu sekalian? Terlalu keras saya ngomongnya enggak? Hah? Ibu-ibu? Ya. Itu aja sekalian. Nanti kalau terlalu panjang nanti panas otak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.